Kita telah sampai pada bab yang ke-8 dari kitab At-Taharah min kitab fiqh al-fiqh al-muyassar fi dawi al-kitab wa sunnah. Bab yang ke-8 membahas tentang at-tayammum dan kita telah <clears throat> membaca permasalahan yang pertama tentang hukum tayammum dan dalil pensyariatan at-tayammum. Demikian pula telah kita baca penjelasan makna atau definisi dari at-tayammum Kemudian kita akan membaca permasalahan yang kedua. Qala al-mas'alatu tsaniyah syurutu at-tayammumi wal asbabul mubihatu lahu. Pembahasan yang kedua tentang syarat-syarat bertayamum dan sebab-sebab pembolehan tayamum. Yubahu at-tayammumu indal ajazi an isti'malil ma. Dibolehkan bertayamum ketika tidak mampu untuk menggunakan air tidak mampu atau tidak bisa menggunakan air imma li faqdihi aw li khawfi darari min min isti'malihi li maradin fil jismi aw shiddati barad bisa jadi karena tidak adanya air untuk digunakan berwudu, tidak ada air untuk berwudu sehingga bertayamum atau karena khawatir tertimpa madarat ketika menggunakan air disebabkan sakit pada badannya atau karena cuaca yang sangat-sangat dingin li hadithi Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhu berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaika bis sa'idit tayyib fa innahu yakfika wajib atasmu untuk menggunakan debu yang suci karena sesungguhnya itu sudah mencukupimu. Wasayati mazidu basti lidalika ba'da qalil akan datang penjelasan secara luas tentang pembahasan ini dan permasalahan ini Naam ba'da qalil. Sebentar lagi. Ini setelah ini. Sebelum itu hadis ini, hadis Imran bin Hussein, Hadis yang diriwatkan oleh Al-Bukhari. Demikian pula Muslim. Rahimahumallah. Kelengkapan hadis ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika melihat seorang pria mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Mu'tazilan ay munfaridan. Dia menyendiri dan tidak melakukan solat secara berjamaah. Salli fil qaum ini tidak melakukan secara berjamaah. Tapi dia bersendirian. Faqala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pria tersebut, Ya Fulan, ma mana'aka antusalli fil kaum? Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut, Wahai Fulan, apa yang menghalangi kamu untuk sholat bersama kaum? Ini sholat berjamaah. Apa sebabnya? Fakala maka laki-laki itu menjawab, Ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Ya Rasulullah, aku tertimpa janabah dan tidak ada air. Tidak ada air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Alaika bis sa'id tayyib, fa innahu yakfik." wajib atasmu menggunakan debu yang suci karena itu sudah mencukupi. Artinya wajib bagimu untuk bertayamum dan itu sah bisa digunakan untuk sholat. Demikian hadis Imran ibn Hussein radhiyallahu taala anhu. Wa yasihhu at-tayammumu bisyurutil atiyah. Dan sah tayammum dengan terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Syaratul awal, syarat yang pertama wahya niyatu istibahati salah. Itu niat istibaha as-salah. Meniat menganggap boleh atau meyakini boleh menunaikan salat wan niyatu syartun fi jami'il ibadati wat tayammumu ibadah dan niat adalah syarat pada semua jenis ibadah dan tayamum adalah salah satu bagian dari ibadah, salah satu jenis ibadah. Artinya seorang harus meniatkan bahwa dengan tayamum sah melakukan sholat. Ya, dengan tayamum sah untuk melakukan sholat. Artinya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, tidak was-was. Mungkin saja terjadi atau didapati pada seorang karena dia terbiasa berwudu, kemudian was-was ketika tayamum. Maka diperlukan niat. Niat itu adalah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, niat itu al-qasdu At-tam awal qasdul jazim. Maksud yang sangat kokoh, yang pasti. niat Barakallahu fikum. Syarat yang kedua al-Islam. Fala yasihu minal kafiri li'annahu ibadah. Maka tidak sah tayammum yang dilakukan oleh seorang kafir yang belum berislam li'annahu ibadah karena tayammum adalah harus dibangun di atas Islam karena Islam merupakan pondasi di dalam melakukan setiap ibadah. Talis al-aqlu. Yang ketiga adalah berakal fala yasihu min ghairil aqil kal majnuni wal tidak sah tayamum dari orang yang tidak berakal seperti orang gila atau yang pingsan tidak berakal ibadahnya tidak sah diterangkan bahwa karena seorang yang tidak berakal itu tidak memiliki qasd tidak memiliki tujuan atau niat. Dia tidak berniat, dia melakukan apa saja tanpa niat, tanpa maksud. Iya. Barakallahu fikum. Rabi at-tamyiz. Syarat yang keempat adalah at-tamyiz. Sudah mumayyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz Wahuwa man kana duna as-sabi'ah tidak sah tayamum dari anak-anak kecil yang belum memayiz. Yaitu disebutkan di sini umur atau batasan umur dari mumayiz yaitu umur tujuh tahun. Adapun di bawah tujuh tahun adalah gair mumayiz. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama terkait dengan sinnu at-tamyiz, umur atau batasan umur tamyiz namun berdasarkan hadis yang disebutkan bahwa tujuh tahun diperintahkan untuk sholat karena dia telah mumayyiz. Mayoritasnya demikian ketika sudah berumur tujuh tahun sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Secara global dia sudah bisa membedakan. Oh ini berbahaya, ini bagus, ini jelek. Iya. Sehingga dikatakan dia mumayyiz. Yumayyizu baina al khairi wa Sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian syarat yang kelima. Ta'adzuru Ta'adzuru isti'mal al-ma. Uzur di dalam menggunakan air. Artinya tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Imma li adamihi bisa jadi karena memang tidak ada tidak ada airnya tidak didapati air liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba falam tajidu ma'an maka jika kalian belum mendapatkan air, hendaklah bertayamum dengan debu yang suci. Demikian nas ayat jelas sekali menunjukkan ketika seorang tidak menemukan air, mendapatkan air, maka disyariatkan baginya untuk bertayamum, disyariatkan baginya untuk bertayamum. wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna sa'idat tayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a ashra sinin fa idza wajadal ma' falyumissahu basharatah fa inna dhalika khairun Sesungguhnya debu yang suci itu adalah tahur muslim. Dengan fathit ta, tahur. Dengan ta atau toh yang berfathah. toh yang berfathah. Yang maknanya alat atau sarana. Beda kalau dibaca dengan tuhur, dengan dhamma. Beda. Kalau tuhur itu maknanya perbuatan fiil. Kalau dengan fathah itu maknanya sarana atau alat untuk bersuci. Demikian. Tahuru al-muslim, alat untuk bersuci seorang muslim. Wa illam yajidil ma ashrasinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Tentunya ini bukan batasan waktu, namun ini sebagai kinayah tentang berlakunya atayamum walaupun dalam jangka waktu yang lama selama ilahnya itu ada selama ilah sebab ada sebab untuk bertayamum itu ada misalnya seorang sakit dia tidak bisa menggunakan air sakit parah dalam waktu yang panjang maka tetap disyariatkan bagi dia tayamum. Berlaku baginya hukum tayamum. Walaupun dalam waktu yang panjang. Tidak dibatasi sepekan, dua pekan. Idza wujidatil illah wujida al-hukum. Demikian kaidah. Jika didapatkan illah, maka ada hukumnya. Jika ilahnya itu hilang, maka hukumnya juga gugur. Barakallahu fikum. Faida wajadal ma jika dia telah mendapatkan air fal yumis sabat basyaratahu hendaklah dia basahi kulitnya. Fa inna dzalika khair. Dia basahi yang yumisa di basahi diratakan air tersebut pada kulitnya yaitu berwudu. Jika mendapatkan air maka berwudu. Sehingga para ulama menyatakan idza wujidal ma fabatulat fabatula at-tayammum. Idza wujidal ma batulat tayammum. Jika didapatkan air maka tayammumnya batal. Artinya tidak berlaku lagi at-tayammum. Sehingga di sini ta'adzurul ma ada beberapa bentuk. udur untuk menggunakan air ada beberapa udhur, eh, beberapa sebab. Nah, kita katakan udur dalam menggunakan air ada beberapa sebab. Sebab yang pertama li'adamihi. Karena tidak ada air. Sehingga udur bagi dia untuk bertayamum. Ada udur untuk bertayamum. Alasan untuk dia bertayamum. Kemudian yang kedua auli khaufihi darar bisti'malihi atau dikhawatirkan madarat, mafsadah, kemudaratan, bahaya yang akan menimpa dirinya ketika dia menggunakan air. Imma limaradin yukhsha ziyadatuhu au ta'akhuru shifaihi bisti'malil ma. Bisa jadi karena sebuah penyakit yang dia derita yang dikhawatirkan penyakit itu semakin parah, semakin bertambah dan parah atau akan tertunda kesembuhan penyakit tersebut jika dia menggunakan air. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala wa in kuntum marda wa in kuntum marda jika kalian dalam keadaan sakit in kuntum marda au ala safarin walam tajidu ma'an fatayammamu atau uh, fa in kuntum marda au wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti au lamastumun nisa demikian al ayah iya jika kalian dalam keadaan sakit kata Allah au ala safar atau sedang safar au jaa ahadum minkum minal ghaid atau dia baru menyelesaikan uh, buang air, baru menyelesaikan buang airnya, buang air besar, atau dia menggauli istrinya, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Sini Allah menyebutkan beberapa sebab, beberapa sebab yang dengannya boleh bertayamum. Wali hadis sahibi asyajjah. Dan juga berdasarkan hadis sahibi syajjah. Hadis sahibi syajjah ini yakni hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang terluka ketika perang. Syajjah itu terluka di bagian kepala dan wajah itu syajjah. Ya luka di bagian kepala dan wajah itu biasanya disebut dengan asyajju. Nabi SAW dalam perang Uhud juga demikian terluka di bagian kepalanya. Maka ketika sahabat tersebut meminta bimbingan arahan dari beberapa sahabat yang lain, apakah boleh bagi dia untuk bertayamum, apakah ada keringanan untuk tidak mandi, ini orang tersebut ketika dia terluka kemudian dia junub. Ya, terluka lalu dia junub. Maka meminta bimbingan dari sebagian sahabat apakah ada keringanan bagi dia untuk tidak mandi? Maka mereka menjawab, tidak, tidak ada keringanan. Tidak ada rukhsah. Kamu wajib untuk mandi, tetap mandi. Iya. Maka orang tersebut, sahabat tersebut mandi dan akhirnya dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi marah, marah besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sampai saya beliau menyatakan, wafihi qaulihi, wafihi qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, qataluhu, qatalahumullah, Kata Nabi SAW, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah perangi mereka. Demikian kemarahan Nabi SAW. Mereka telah membunuh dia. Semoga Allah perangi mereka. Padahal sahabatnya sendiri. Ya, Demikian Nabi SAW ketika mendidik umatnya terkadang beliau marah. Terkadang beliau marah. Terkhusus jika terjadi kesalahan itu, kesalahan yang fatal terjadi pada sahabatnya. Sahabat-sahabat yang lama yang sudah belajar, sudah bersama Nabi dalam sekian lama, sekian waktu yang lama. Maka biasanya Nabi marah dengan marah yang besar. Dan para sahabat memang sudah tahu. Mereka tidak kemudian ya ketika dimarahin, aduh, kok dimarah-marahin ini? Udahlah, gak usah belajar lagi Ya, nggak usah ya apa ini? Ya. nggak usah duduk di majelis Nabi lagi. Enggak, tidak seperti itu, sahabat. Nabi ketika marah mereka, Nabi tahu bosnya mereka ini orang-orang yang sudah kuat imannya. Ya, sudah kuat. Sehingga mereka tidak kemudian futur atau berpaling dari Islam. Tidak. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Untuk tidak cepat-cepat kemudian mengambil kesimpulan, menanggapi ketika dimarahin, ya. Dan kadang ustadznya marah, dimarahin. Antum ini begini begitu, ya sabar. Ya. Kita juga dimarahin sama kan? Mau Dimarahin. Ustadznya dimarahin sama syekh. Kitanya dimarahin sama ustadz. Ya biasa. Gimana? Barakallahu fikum. Marah untuk baik, bagus, nasihat. Agar kita tidak kemudian jatuh lagi pada kesalahan tersebut, apalagi kesalahan yang fatal. Dan terjadi kesalahan ini adalah kesalahan yang fatal sampai meninggalnya seorang mukmin, ya nyawa seorang mukmin itu mahal harganya, malah mulia kedudukannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam marah. Qataluhu. Qatalahumullah. Hala sa'alu idalam ya'lamu innama syifa'ul i as-su'al. Tidakkah mereka kemudian mau bertanya jika mereka tidak tahu? Kenapa langsung memutuskan hukum demikian? Memfatwakan tidak ada rukhsah. Kenapa mereka tidak bertanya? Jika mereka tidak mengerti. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Obat kebodohan adalah bertanya. Demikian. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seorang bertayamum jika dikhawatirkan dia tertimpa madarat ketika menggunakan air. Au li syiddati baradin yukhsha ma'ahu darar awil halak bisti'malil ma. Dan sebab yang berikutnya, yang ketiga adalah Sidatul barad, dingin yang luar biasa. Yang dikhawatirkan dia akan termadaratkan, Mendapatkan madarat. Bahaya, musibah. Wal halak. Ini halak di sini maknanya sampai kematian bisa jadi kalau dingin yang luar biasa nggak kuat. Bisa pingsan dan mati bisa. Apalagi di negeri sana Saudi atau yang sekitarnya di bagian utara lagi sangat-sangat dingin, dingin luar biasa. Li hadis Amr ibn Al-As berdasarkan hadis Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhati salasil. Hadis Amr ibn Al-As ketika beliau radhiyallahu taala anhuma diutus pada perang Zatus Salasil Perang satu Salas ini adalah perang melawan Persia di masa kekhilafahan Abi Bakar As-Siddiq. Datu Salasil yakni perang berantai yang terjadi ketika itu di Persia di daerah Kuwait kalau sekarang. Sekarang ini daerah Kuwait, daerah sana. Tentunya di sana lebih dingin lagi utara. Ya, lebih dingin dibanding di Saudi. Dingin luar biasa. Syam itu lebih dingin. Barakallahu fikum. Kita yang di sana cuma berapa hari sudah pecah-pecah bibirnya, kakinya pecah karena dingin. Nah, gimana kalau yang lebih utara lagi itu lebih dinginnya luar biasa. Maka ketika beliau diutus dalam perang tersebut, perang Zatus Salasil, Qala ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatul bard. Kata Amr bin As Ketika itu aku ihtilam mimpi di malam yang dingin luar biasa, yang sangat-sangat dingin. Harus mandi nih, iya, karena ihtilam. Fas-faktu ini in ightasaltu an ahlika. Aku takut. Ya, aku khawatir dan takut. Jika aku mandi aku akan mati. Binasa. Fatayammamtu wa sallaitu bi ashabi salatas subuh. Kemudian aku pun beristihad yaitu bertayamum dan aku salat subuh dengan sahabatku yakni sebagai imam salat subuh. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada Nabi kisah ini, maka Nabi menyatakan kepada Naam Amr ibn As, "Sallaita ma'a ashabika wa anta junub." Ya Amr, lima taf'al? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu sholat bersama sahabatmu dalam keadaan junub. Eh, Nabi bertanya kepada dia. Maka Amr bin As seorang yang cerdas. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alimtu au sami'tu qaul Allah Ta'ala, wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bihim rahima." Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah itu Maha Rahmat. Dia memahami ayat ini. Bahwasanya Allah Maha Rahmat. Sehingga ya sudah, Aku bertayamum karena memang aku melihat ayat ini berdalil dengan ayat. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tertawa ketika mendengar jawaban Amr bin As. Nabi tertawa walam yakul syai'an dan Nabi tidak mengatakan sesuatu. Artinya Nabi membenarkan istihadnya Amr bin As. Nabi membenarkan istihadnya. Benar. Artinya apa yang dia lakukan itu benar. Barakallahu Kemudian yang keenam dari syarat-syarat tayamum ayyakuna tayam biturab biturabin bil yadi in wajadahu yaitu hendaknya bertayamum dengan tanah bil yad yang di tangan yakni diambil dengan tangan jika didapatinya tanah tanah yang diambil yakni maksudnya tanah di sini adalah debu debu dari tanah atau juga debu yang lainnya Liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kala Ibnu Abbas as-sa'id turabul Harz. Sa'id itu adalah turab tanah untuk e, per, di tanah untuk dicocok tanam, tanah untuk kebun, ya. al Harz. Dan sebagian menyatakan kenapa dinamakan Sa'id karena dia di atas permukaan, Sa'ada. Ya, Sa'id. Walaupun dalam permasalahan istirat mempersyaratkan debu dari tanah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah ketika bertayamum harus debu dari tanah ataukah debu yang lainnya di kaca atau di tembok atau di lainnya boleh bertayamum dengannya terjadi khilaf barakallahu fikum mempersyaratkan debu di tanah ini jadi terjadi khilaf mempersyaratkan adapun yang afdol maka tentunya berdasarkan nas hadis disebutkan turab yang afdol adalah bertayamum dari debu yang ada di tanah yang suci ya debu yang suci dari tanah itu yang afdol namun ketika tidak dapat tidak kita tidak mendapati debu di tanah di tembok atau di dinding di dinding-dinding Eh, kendaraan juga boleh. Ya, kita bertayamum dengannya. Wa tayyib makna tayyib adalah tahir. Fa illam yajid turaban tayammama bima yaqdiru alaihi min ramal au hajar. Nah, disebutkan sini jika tidak mendapatkan tanah maka dia bertayam dengan eh, dengan apa yang dia mampu yang dia dapati ya. Dia bertayam semampu dia dengan apa yang dia dapatkan dari ramal atau hajar ya dari kerikil-kerikil atau batu liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum qala al-auza'i ar-ramal minas sa'id berkata Imam al-auza'i ramal itu minas sa'id ya boleh dari batu dari tembok boleh jika di sana ada debu yang suci Taib. Kita akan masuk nanti terkait dengan kaifiah, tata cara tayamum, dan juga pembatal-pembatal tayamum. Namun sebelum itu, <clears throat> uh, terjadi khilaf di antara para ulama apakah tayamum itu azimah atau rukhsah, suatu yang harus ataukah itu rukhsah keringanan. Sebagai sebuah bentuk keringanan ataukah azimah. Sebagian menyatakan azimah, sebagian menyatakan rukhsah. Namun pendapat yang ketiga menyatakan rincian dengan rincian jika tidak ada air, maka tayamum itu azimah. Azimah itu harus. Kalau dia nggak dapat air, dia tidak mendapatkan air, tidak ada air, sudah berusaha cari, nggak dapat, maka azimah artinya lazim, wajib bagi dia untuk bertayamum. Tapi kalau dia tidak bisa menggunakan air, airnya ada, tapi tidak mampu menggunakannya. Karena sakit tadi atau dikhawatirkan tadi karena dingin dan seterusnya, maka di sini para ulama menyatakan ini adalah rukhsah, ini keringanan. Dan sepertinya rincian ini yang lebih tepat ketika tidak ada air maka itu azimah wajib ketika naam e, tidak bisa menggunakan air itu adalah rukhsah. Namun dua-duanya juga adalah bentuk rukhsah dari Allah tabaraka wa ta'ala. insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini insya Allah. wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi